Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah karya Al-Imam Thaha bin Muhammad bin Fatuh rahmatullah alaih. Na barakallahu fikum setorkan terlebih dahulu dua pantun yang sudah kita lewati. Tafadhal. أوا أوا أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي تفسيرا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد كتاب حده أوا Eh, wa kullu wahidin atau hadda. Ini diulang-ulang ya, dimutskinkan seperti antum memutskinkan matan al-mandumah al-qawaid al-fiqhiyah. Paham ya? Karena ini termasuk bisa dikatakan apa barakallahu fikum wasilah perantara yang pertama kali seperti misalkan nahwu matan jurumiyah dan terlupakan nanti dihafal mutskinkan untuk musalah ini matan dari kuniyah untuk masalah qawaid fikih tadi yaitu di matan al qawaid fikih nah untuk masalah ilmu fikih yang paling inti arba'in nawawiyah. Paham ya? Itu juga dihafal jangan sampai terluputkan, diulang-ulang terus barakallahu fikum. Jadi kita sekarang akan masuki pembahasan yang baru setelah kita menyebutkan yang pertama kemarin abda'u bilhamdi Musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadits iddah wa qul wahidin atau haddah. Kita lihat qala al-muallif rahimahullah wa di min aqsamil hadits iddah wa qul wahidin atau haddah. Qauluhu di ismu isyarah. di ini isim isyarah. Jadi ternyata isim isyarah itu aslinya di, Sama dihi, Nam. Sama tih. Sama tihi. Cuman ha itu kenapa datangkan halit tanbih. So, kita lewati kan dulu. Hadhihi. Itu untuk tanbih. Tanbih sami' anil ghaflah. Memperingatkan si pendengar dari kelalaian. Antum sekarang Husain ketika dengar dza kolamun santai enggak antum? Dza kolamun ini adalah pena santai enggak? Tapi kalau ada hanya hadza qalamun, ini adalah pena, tergugah enggak rasanya? Tergugah nggak? atau sama saja? Allah <laughs> Ustaz. Seharusnya tergugah ini kalam Arab. Orang Arab kalau ada hatan bin tergugah. Hada qalamun. Tapi kalau nggak enggak hadza qalamun, santai dia. Tapi hada qalamun, ini adalah pena tergugah. Tanbihu sami' anil kafla, Hadza tanbih. Ingat-ingat ya, jadi nggak enggak perlu antum nah bingung lagi. Ini kok Zi bukan hadi hanya tanbih. Naam. Qauluhu zi ism isyarah wal musyar ilaih yang diisyaratkan apa? Ma tarattaba fi dhihnil muallif, apa yang terpetik di benak muallif. Jadi ketika beliau mengatakan ini adalah nah, ini maksudnya mengisyaratkan kepada apa-apa yang terpetik di benaknya muallif. Kita lihat ingkanatil isyarah qabla tasnif. Ini kalau beliau mengisyaratkan sebelum mengarang matan bikunia ini. Paham belum? Jadi seakan-akan beliau hadhi ini loh, matan dari kuniyah itu seakan-akan. Nah, ini kalau seandainya beliau mengisyaratkan apa? Sebelum beliau mengarang matan dari kuniyah ini. Wa in isyarat isyarah ba'da tasnif, perhatikan Bapak ini. Jika beliau mengisyaratkannya setelah mengarang matan dari kuniyah ini, fal musyaru ilaih maka yang diisyaratkan adalah apa? Huwa syai'ul hadir al-mawjud fil kharij. Yaitu sesuatu yang hadir yang ada di luar, di luar pembahasan atau di luar benak beliau. Paham ya? Di luar benak beliau. Paham belum maksudnya nih? Jadi ketika beliau ngomong, "Na'am wa dhi min naqsamil hadis iddah." Itu dilihat dulu. Beliau itu mengucapkannya, mengisyaratkannya itu setelah ngarang atau sebelum mengarang matan baikunia tersebut. Kalau beliau mengisyaratkan adalah sebelum beliau mengarang matan baikunia berarti yang masih terpetik di benak beliau. Ini loh baru beliau ucapkan. Paham belum? Paham belum? Sekarang antum barakallahu fiikum hadza qalamun. Ini adalah pena. Antum mengisyaratkannya ini setelah sudah terpetik di benak antum atau sebelum terpetik misalkan. Kalau sudah terpetik berarti hadza qalamun ini adalah pena. Nah, ini berarti di luar daripada apa yang di benak antum. Paham ya? Karena sudah terpetik tadi. Paham ya? Cuman kalau seandainya antum mengucapkan nam hadza ini Nah, nah, baru ini gitu ya. Nah, yang antum maksud ini yang ada di benakku gitu loh. Baru antum ungkapkan. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Itu enggak terlalu penting. Yang penting paham di sini aja. Nah, barakallahu fikum, intinya itu. Intinya tergantung beliau itu ngomongnya itu ngisyaratkannya sebelum beliau ngarang kitab ini atau setelah mengarang. Kalau sebelum berarti maknanya apa tadi? Maknanya berarti ini loh yang terpetik di benakku seakan-akan gitu. Baru beliau ucapkan. Tapi kalau setelah beliau mengucapkannya itu setelah mengarang sudah terwujudkan matan bekuniahnya ya udah nggak perlu bahas lagi karena ada di hadapannya. Paham maksudnya? Pak Jeri? Apa? Kita nah, lihat. Famal muradu bil hadis huna? Sekarang apa sih yang diinginkan dengan ilmu hadis di sini? Naam. A ilmu dirayah an ilmu riwayah sudah kita lewati. Ilmu dirayah atau ilmu riwayah? Ilmu dirayah itu ilmu yang membahas masalah apa kemarin? masalah keadaan hadis tersebut yubhasu an ahwalir rawi wal marwi min haitsu rad min haitsu min haythul qabul wa warad itu ilmu dirayah ilmu yang membahas mengenai apa ilmu yang membahas mengenai keadaan hadis atau perawinya ditinjau dari apa diterima ataukah ditolak Paham belum? Itu teman ilmu dirayah, itu yang kita pelajari nanti. Ilmu riwayah masalah apa? Ilmu riwayah itu yang dibahas mengenai yang dinukilkan yang dinukilkan dari Rasulullah itu berupa ucapan atau perbuatan atau penetapan gitu loh. Itu namanya ilmu riwayah. Paham belum? Kan ada namanya ri riwayah yang sifatnya apa? Na barakallahu fikum nam manqul atau mantuk atau fi'il. Mantuk itu diucapkan, manqul itu yang dinukilkan, namanya na barakallahu fikum atau fi'il perbuatan. Paham belum insyaallah ya? Jadi bedanya riwayah dengan diroyah paham ya? Diroyah itu yang pembahasan kita bahas sekarang ini. Membahas mengenai apa tadi? membahas mengenai keadaan hadis dan juga perawi meriwayatkannya. Apakah layak untuk diterima atau ditolak dia itu ilmu dirayah namanya. Tapi kalau ilmu riwayah membahas masalah apa tadi? Masalah sesuatu yang dinukilkan itu. Hadis yang dinukilkan itu bentuknya apa? Ucapan atau perbuatan atau sifatnya akhlak postur beliau atau sifatnya apa para itu mengenai kehidupan sehari-hari beliau. Itu namanya riwayah. Amulum. Ewa, jadi jangan sampai gagal faham. Nakul al-muradu kauli aksamil hadis. Aku katakan yang diinginkan dengan pembagian hadis ini huna ilmu dirayah ya kan? Ilmu dirayah. Yang dibahas dalam masalah mustalah hadis, ilmu dirayah. Walaupun ilmu riwayah tidak terluputkan juga tapi fokusnya ke ilmu dirayah ini. Membahas masalah apa tadi? Membahas masalah keadaan hadis dan perawinya hadisnya ini maudhu, palsu atau sahih atau dhaif atau hasan. Perawinya ini sikoh atau soduk atau makbul atau kadzab atau dajjal gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu kalau seperti itu. Oh, jadi nanti antum kalau baca kitab-kitab mustalah hadis, jarh ta'dil enggak usah kaget. sepulan dajjal. Kok dajjal di mana ini? Kita karena dajjal itu artinya. Jarh ta'dil ma'ruf itu ya. Si fulan imamun fis sunnah dajjalun fil hadis. Kalau dalam masalah sunnah dia imam. Paham ya? Tapi kalau masalah hadis dia pendusta. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin aja. Ahlus sunnah banyak enggak yang bohong? Banyak. Tapi ahlus sunnah dia. Jadi ilmu jarh wa seperti itu antum jangan bingung. Ini kok dibilang dajjal ya padahal dajjal masih nanti munculnya. Dajjal artinya kadzab. Kita dajjal. Dajjal, kadzib. Paham salah ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa qalu iddah Nah, perhatikan baik-baik dan ucapan beliau iddah maksudnya apa? Ai adada adadun laisa bikatsir. Maksudnya beliau akan menyebutkan pembagian hadis dengan beberapa jumlah yang tidak banyak. Jadi yang beliau sebutkan ini beberapa pembagian hadis yang enggak semuanya ada di sini. Cuman hampir globalnya ada di sini. Kalau mau lengkapnya nanti ada nama ikhtisar ulumul hadis, itu lengkap nanti. Eh, yang diiringi al-ba'isul hadis atau yang semisalnya itu lengkap nanti. Nah, maksudnya ya, tapi kalau masih pemula seperti ini Intinya tahun secara global. Hadis sahih, hadis hasan, hadis da'if kemudian hadis maudhu', mungkar, eh, atau illah qadihah, illah ghairu qadihah itu pentingnya di situ. maafu insyaAllah ya. Eh, Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai menyepelekan ilmu mustalah. Penting sekali ini. Nah, jangan seperti orang awam, ini dhaif dhaif yang penting hadis katanya. Hadisnya palsu, Pak. Walaupun palsu biarin yang penting kan hadis. Itu keliru. Paham ya? Itu ada semacam pemikiran-pemikiran yang berbau dengan murjiah itu, paham ya? Maksudnya bagaimana? Ini jelas-jelas penting hatinya, Mas. Allah mustahil. Tapi walaupun secara tidak langsung itu keliru. Bukan yang penting hati, yang penting itu sahih atau enggak itu loh. Karena kalau hatinya palsu atau senjata lemah, itu nanti enggak bisa jadikan apa? Enggak bisa jadikan hujah. Tidak bisa jadikan hujah kalau lemah atau palsu. Lemah yang bagaimana? Lemah yang kairu munjabir. Yang tidak bisa topang lagi itu enggak bisa jadikan hujah. Tidak bisa jadikan apa? Hujah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Wa qalu wa kullu wahidin ata wa haddah. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Maksudnya apa? Masing-masing pembagian ini nanti akan didatangkan oleh muallif definisinya. Paham ya? Haddah itu dari kata apa? Ta'rif. Paham? Jadi haddah yahuddu ini bukan hukuman eh, bukan ditegakkan had itu ya. Itu lain lagi makna ini. Artinya ada ta'rif, definisi. Paham belum Abdullah? artinya definisi. Nah, perhatikan baik-baik, haddun artinya adalah definisi. Oleh karena itu aku enggak usah bingung nanti kalau belajar kotor nada atau kitab-kitab yang setelahnya wa hadduhu maksudnya apa? wa ta'rifu definisinya. Paham salah ya? Karena kalau antum tahu kan ya haddun min hududillah. Ya enggak? Melanggar salah satu hukum dari hukum-hukum Allah taala. Haddun di sini artinya lain. Paham belum? Kita lihat. Ai anna kullu wahidin min hadil aqsam ja'a bihil muallif. Bahwasanya masing-masing pembagian atau masing-masing salah satu pembagian-pembagian di sini mualif akan mendatangkannya. Mendatangkan apa? Kita lihat. Wa qalu ata wa hadda Al waw huna wawul ma'iyah. Waw ma'iyah ingat-ingat ini waw ma'iyah. Wa hadda maf'ul ma'ah. hadda ini maf'ul ma'ah. Wa huna qa'idah, zinar qa'idah. Kaidahnya penting sekali perhatikan baik-baik ya. Maf'ul ma'ah itu hukumnya apa hukum asalnya? Man mansub, bapak ma'af mansub. dengan baik-baik mansub. Nah, kaidahnya kita lihat wah ya idza utifa 'ala dhamir al-mustatir fal afsah an takuna al-wawu lil ma'iyyah wa yunsab ma ba'da Ini penting sekali ini ilmu nahwu ini. Apabila diatafkan atas dhamir mustatir, dhamir mustatir dhamir yang enggak nampak, maka yang afsah apa wawu yang jatuh setelahnya itu adalah wawu ma'iyah dari nasab setelahnya wa kullu wahidin ata wa Ata nah ada domir mustatir enggak di dalamnya ata? Ata yakni huwa. Siapa huwa ini? Muallif. Wa wawunya ma'iyah. Ini kalau seandainya apa tadi? Kalau seandainya ma'tufnya ke domir mustatir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi lebih afsahnya kalau wawunya waw ma'iyah bukan ata wa haddu, ya ata wa hadda. Maaf salah ya? Mafhum? Mafhum? Eh, berikutnya. Wa idza fa idza qult Apabila engkau berkata, Muhammadun ja'a wa aliyan. Ini contohnya. Muhammadun ja'a wa aliyan. Muhammad telah datang dan Ali. Di dalam ja'a itu ada domir atau enggak? Di dalam ja'a ada domir enggak? Hah? Ada domir huwa, mustatir tersembunyi. Wa aliyan, aliyan mansub dia. Karena wawunya ma'iyah. Kenapa kalau ma'iyah? Karena dia ma karena dia apa? Karena dia mengikuti domir mustatir yang sebelumnya tadi, ja'a. Paham ya? Domir mustatir di dalamnya itu lihat dia fi mahalli raf'in. Domirnya itu di dalam itu ro, dia rafa sebagai fa'ilnya. Cuman wawunya ini pastikan yang afsah ma'iyah. Kalau apa? Kalau yang diikutkan itu domir mustatir. Mana domir mustatir? Di dalam ja'a itu. Mafhum teman? Ewa. Kita lihat. Fa innahu afsah min qaulika Muhammadun ja'a wa Aliyun karena lebih afsah daripada ucapanmu Muhammadun ja'a wa Aliyun. Muhammad telah datang dan Ali. Kenapa? Li'anna wawal ma'iyyah tadullu 'alal musahabah. Karena waw ma'iyyah itu menunjukkan musahabah kebersamaan. Fal mashub huwa dhamir. Eh, mashub ini maksudnya madkhul. Adapun yang dimasuki di sinilah dhamir. Maksudnya apa? Na barakallahu fikum. Maksudnya yang dimasuki apa? Yang dimaksud apa bukan bukan. Maksud maksudnya yang dianggap musahabah sini, kebersamaan sini adalah dhamirnya itu. Paham ya? Jadi wa kullu wahidin atau haddah masing-masing nanti sama mu'alif Al-Imam al bekuni beliau akan mendatangkan masing-masing hadis itu dan juga definisinya bersamaan dengan definisinya itu maksudnya gitu. Paham belum? Eh na'am barakallahu fikum. Berbeda kalau seandainya maktufnya ke dhamir apa? na'am barakallahu fikum munfasil. Mustatir tersembunyi, kalau munfasil lain lagi. Uskun anta wa zaujukal jannah wa zawju Itu yang afsah dia marfu setelah wawu itu uskun anta wa zawju ya kan uskun anta wa zawjukal jannah paham ya karena uskun anta nah antanya depan mufasal bukan nah setelahnya itu marfu nah itu pembahasan dalam nahwu nanti sedikit lagi wa ma'na hadda ay ta'rifu hadda ta'rifu ingat-ingat ya jangan sampai keliru gagal faham nanti menerjemahkannya keliru hadda ini nanti ta'rifu definisinya wa haddu huwa ta'rifu syai' haddu itu adalah mendefinisikan dengan sesuatu Paham ya? Ta'rif bisyai', memperkenalkan, mendefinisikan, memberikan pengertian terhadap sesuatu. Wa istaratu fil haddi an yakuna muttaridan wa an yakuna mun'akisan. Perhatian Bapak ini. Dan disyaratkan dalam definisi itu hendaknya muttaridan. Definisi yang akurat dan pasti. Wa an yakuna mun'akisan. Dan juga syaratnya apa? Mun'akis. Dia itu apa definisinya itu? Nah, barakallahu fikum mun'akis. Mun'akis maksudnya bisa menolak menepis definisi-definisi yang lainnya. Karena kalau definisinya itu masih kena kritikan, nanti akan ada muncul definisi yang lain. Oleh karena itu, sudah ketika kita jumpai kan definisi yang mencakup jami' manik Jami' manik definisi yang mencakup dan menghalang-halangi yang lainnya. Seperti definisi masalah ibadah. Definisi ibadah yang paling bagus definisi apa kemarin? Definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-aqwal wal amal adh wal batinah. Definisi yang mencakup dan mana mana itu masih menghalang-halangi definisi yang lainnya. Inilah yang tepat itu maksudnya itu. Paham belum? Ayo, kita lihat. Yakni annal hadda yusyaratu alla yakhruja anhu syai' ya kan? Bahwasanya definisi itu disyaratkan hendaknya tidak ada satupun yang keluar dari definisi tersebut. al mahdud ya kan? Tidak ada yang keluar dari Nam sesuatu tidak ada sesuatu yang keluar dari yang didefinisikan. Sekarang contohnya. Nah, barakallahu fikum. Definisi mengenai apa barakallahu fikum wa bitakumullah? Nam nakirah. Nakirah itu kan kulus min sya'in fi jinsih. Setiap isim yang dia itu umum pada jenisnya. Nah, berarti antum lihat kalau kok ada khusus berarti bukan nakirah. Muhammad sekarang. Jenisnya khusus atau enggak Muhammad itu? Orang tertentu namanya Muhammad. Sekarang contoh yang lain biar masuk dalam definisi itu contohnya. Rajulun, seorang laki-laki. Umum atau khusus? Umum. Muhammad atau Saleh atau Zaid atau siapa enggak tahu kan? Nah, masuk dalam definisi itu. Itu maksudnya. Jadi, enggak ada yang bisa keluar sesuatu pun dari definisi tersebut. Paham ya? Nah, wa alla yadkhul fihi syai' min ghairil mahdud dan hendaknya apa? Tidak ada sesuatu apapun yang masuk pada Nah, barakallahu fi yang selain didefinisikan tadi itu. Wa alla yadkhula fihi syai' dan hendaknya tidak ada sesuatu yang masuk pada definisi tersebut min ghairi mahdud, sesuatu yang di luar definisi. Paham maksudnya ya? Nah, kalau masuk kalau ada sesuatu yang masuk di luar definisi berarti definisinya kurang itu misalkan. Paham maksudnya ya? Definisinya kurang. Jadi contohnya Contohnya. Nakirah itu apa sih? Nakirah itu yang dia isim yang menerima al. Itu masih ada kritikan itu. Nakirah itu isim yang menerima al Buktinya ada isim yang apa? Ma'rifan terima al Al-Abbasu. Nah, berarti definisi tadi itu nah barang sesuai nggak dengan ini? Nggak sesuai. Definisi itu mengeluarkan sesuatu yang bukan dari definisinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nam dan apa dan hendaknya apa? Tidak ada sesuatu yang keluar dari definisi tersebut. Contohnya tadi itu yang lebih umum tadi itu. Setiap isim yang mencakup pada seluruh jenisnya tadi. Paham ya? Sehingga apa? Sehingga kalau Muhammadun walaupun kemasukan al, dia tetap ma'rifah gitu loh. Ambil ya maksudnya ya? Abbasun walaupun kemasukan al, dia tetap ma'rifah karena dia tidak umum pada jenisnya, khusus untuk nama tertentu. Khusus untuk nama tertentu. Paham belum ini? Eh, Fajri. Ewa. salam sebagai contoh, ini hadat dan insan kamanya kulun. Ini nanti kita membahas sedikit bahasa mantik. Apa itu mantik? Bahasa alukalam, filsafat. Antum nggak perlu takut, nggak perlu gemeteran. Karena apa? Karena bahasa filsafat ini mengeri sekali. Terkadang orang kalau nggak paham tuh bingung, pusing kepalanya. Tapi di sini antum nggak perlu bingung. nggak eh? perlu bingung, antum lihat saja. Nah, antum lihat saja bagaimana lucunya bahasa alul kalam. Apa ini? Lucunya bahasa alul kalam. Kita lihat. kalau sebagai contoh, idza haddatsna insan kalau kita mendefinisikan manusia, manusia itu apa sih manusia itu? Antum manusia bukan? Nah, manusia itu apa Itu loh. Kan ada pertanyaan manusia itu apa definisinya apa yang kita lihat ini Kama yaqulun mereka mengatakan annahu hayawanun atik. Manusia itu hewan yang bisa bicara. Ya, antum manusia kan? Nah, kata mereka manusia itu hewan yang bisa bicara. Definisi yang lucu yang muncul dari alukalam kalam Nah, kita lihat. Wa hadzal haddu yaqulun mereka mengatakan definisi ini adalah apa? Innahu muttaridun definisi yang pasti dan akurat. Wa munakis dan juga bisa menepis yang lainnya. Kita katakan apa? Nah terus bedanya apa kita dengan hewan-hewan yang ada? Kalau hewan itu nggak bisa bicara kata mereka. Tapi ini masih terkritik, terkritik juga sebenarnya. Hewan bisa bicara, cuman kita nggak paham pembicaraan mereka. Antara kucing dan kucing itu mereka bicara bisa nggak? Cuman kita nggak paham. Paham ya? Nah ini akhirnya mengatakan, wah oh, udah kalau gitu berarti manusia itu hayawanun natik dohik katanya. Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara dan tertawa. Nah, antum melihat hewan ada tertawa nggak kira-kira? Kata mereka seperti itu. Bikin pusing kepalanya. Allah musta'an. Ini bahasa ahlul kalam seperti itu. Allah musta'an. Kita selesaikan dikit lagi ya karena memang Allah musta'an. Faqaluna hayawanun kharaja mihima laysa bihayawan kal jamat. Maksudnya hayawan itu benda hidup itu loh maksudnya itu, bukan hewan-hewan itu. Manusia itu hidup enggak? Hidup. Bicara enggak? Nah, itu maksudnya itu loh, maksudnya itu kita lihat. Keluar dari hayawan adalah apa? Adalah sesuatu yang apa? Nah, sesuatu yang tidak hidup seperti jamat benda mati. Batu, hewan bukan? Eh, bukan. Wa qalu natiq wa qalu itu yang bisa bicara. Kharaja bihi ma laysa binatiqin kalbahim. Keluar dari itu adalah adalah apa? Sesuatu yang tidak bisa bicara. Seperti bahim binatang ternak. Binatang ternak secara globalnya bicara enggak? Bisa bicara enggak secara globalnya? Masih seperti bicara manusia bisa enggak? binatang ternak secara globalnya bisa nggak bicara seperti bicara manusia? Binatang loh, gitu, sapi, kerbau, kambing, secara globalnya mereka bersuara, cuman bisa nggak bicara seperti manusia? Nggak bisa. Artinya nah, gitu ya, itu perhatian Bapak ini. Ini definisi ahli kalam seperti itu. Padahal ada hewan nggak bisa bicara, ada nggak yang bisa bicara? Ada dilatih, burung pio, kakak tua misalkan. Suruh bilang assalamualaikum, assalamualaikum dia. Kalau sudah dilatih, Ya mungkin antum pernah nyaksikan itu ya. Nah barakallahu fikum. Nah yang sudah diajari bisa bicara, bicara bisa itu loh. Tapi keluar dari hukum asal. hadzal haddul an la yadkhulu fihi syai' min ghairi mahdud. Maka definisi ini sekarang sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang masuk selain yang didefinisikan. Wala yakhruj minhu syai' minal mahdud dan tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari yang didefinisikan. Walau kulna kalau seandainya kita katakan innal insan hayawan faqat ini. Kalau kita katakan manusia tuh hewan saja manusia itu hewan gitu. Kita katakan hewan ini maksudnya apa? Hewan itu adalah sesuatu yang hidup. Manusia hidup atau enggak? Hidup. Nah, kita lihat. Kalau ada yang katakan kalau kita katakan, yaudah manusia itu hewan gitu aja. Fahadana yang ini enggak benar seperti ini. Lima ada kenapa enggak benar? Li'annahu yadkhulu fihi ma laysa minhu. Karena nanti akan masuk sesuatu yang bukan daripada Nah, barakallahu fikum hewan tersebut. Fa inna idza qulna innal insan hayawan, dikarenakan kita kalau seandainya mengatakan manusia itu hewan, Lada dakhala fihi al-bahim wan natiq. Niscaya akan masuk di situ apa? Binatang ternak dan yang bisa bicara. Paham ya? Karena ada sesuatu yang hidup nggak bisa bicara itu ada. Paham ya? Contohnya apa? Hah? Apa? Kerbau hidup nggak? Bisa bicara nggak? Secara global nggak bicara, bicara manusia nggak bisa. Tumbuh-tumbuhan hidup nggak? Nggak bisa bicara. Nah itu, itu maksudnya kalau kita ngikutin alur-alur kalam seperti itu, pusing kepala gitu loh. Kita lihat sini, tapi nggak masalah kita lihat ada. Nah, buat natik, ya, jadi mengeluarkan binatang ternak dan yang bisa bicara, karena hewan tok gitu loh. Wa idza qulna innal insan hayawanun natikun akil ini tambahin lagi. Apabila kita katakan manusia itu hewan yang bisa bicara dan berakal, ini baru terkeluar, terkeluarkan di situ karena hewan, kambing, anjing, kucing, jangkrik atau lalat atau yang semisal semut atau gajah itu semuanya hewan itu Hidup enggak? Hidup. Bicara atau enggak? Enggak bicara. Punya akal enggak? Enggak punya akal. Terkeluarkan di situ. Nah sekarang kita manusia bicara enggak? Punya akal enggak? Nah, itu bedanya. Baru terbedakan di situ karena hewan-hewan yang ada itu otak punya akal enggak punya. Tapi kalau kita bagaimana? Punya dua-duanya. Otak punya, akal juga punya. Karena orang berpikir dengan otaknya atau dengan akalnya? Akalnya. Jadi jangan keliru saya tunjuk. Otaknya di mana? Dinas tadi berkali-kali kok nggak berpikir otaknya di mana otaknya ini? Arahin tangan ini. Otaknya di mana? Otaknya jelas di kepala otaknya. Antum bungkar misalkan enam kepala kerbau, kepala sapi, kepala kambing, kepala ayam pun otaknya di mana? Eh, antum jumpa pernah jangan jumpai otaknya di dada gitu? Nggak ada. Akal itu letaknya di dada di hati. Manusia itu akal. Paham ya? Oleh karena itu bedakan. Cuman akal itu fungsinya nah untuk apa orang itu bisa Gaya berpikirnya itu dibantu oleh otak. Cuman bukan semata-mata otaknya itu loh. Paham ya? Jadi kalau misalkan nah dikatakan ayam juga punya punya otak, emang punya. Tapi akal enggak punya. Nah, seperti itu. Kita tutup yang terakhir biar tepat di sini. hadza la yasih aidan ini juga enggak benar definisi seperti ini. Li'annahu yakhruj minhu ba'du afradil mahdud. Karena akan keluar dari definisi tersebut sebagian individu-individu yang didefinisikan wawal majnun. Majnun hewan bukan? Orang gila itu hewan bukan? Hah? Maksudnya hewan itu orang hidup loh. Hidup Pak, hidup. Kemudian dia bisa bicara enggak orang gila? Hah? Bisa bicara enggak orang gila? Bisa bicara. Tapi punya akal enggak? Hah? Dia punya akal cuman enggak berfungsi akalnya. Paham ya? Orang orang gila punya akal enggak? enggak ya, berfungsi akalnya, tertutup terkadang seperti itu. Anda saksikan orang gila bagaimana? Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kata beliau, "Idzan fala budda fil haddi an yakuna muttaridan mun'akisan." Jika demikian berarti dalam masalah definisi itu upayakan harus definisi yang pasti, akurat dan juga nah barakallahu fikum menghilangkan apa? Menghilangkan nam kritikan-kritikan atau masukan-masukan yang lainnya. Intinya definisi yang akurat yang pasti yang bisa dikatakan itulah definisinya gitu. Maksudnya ya, Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an kita selesaikan sekalian. Sabar dikit ya karena biar pas gitu loh. Kata beliau wa idza qulna fil wudu, sekarang masalah wudu, masalah wudu. Masalah apa tadi? Wudu, perhatikan. Wa idza qulna fil wudu, innahu al a'dha arba'ah faqat. Sesungguhnya wudu itu cukup mencuci empat anggota badan saja, empat anggota badan saja. Fa hadza la yasih cukup. Enggak cukup kalau cuma empat saja. Fala budda an taqul, tapi harus engkau katakan ala sifatin makhsusah ini. Ha? mencuci nah berdasarkan sifat yang dikhususkan. Nah, paham maksudnya? Kenapa kok demikian? Li'annaka law ghassalta hadil a'dha' ghaira murattabah lam yakun hadha wudu'an syar'iyyan. Kalau definisi pertama tadi apa? Wudu itu yang penting mencuci empat anggota badan. Urut ataupun enggak urut, wudu sudah. Antum misalkan awal wudu langsung kaki misalkan sudah. Walaupun kumur-kumurnya terakhir. Kata mereka sah, definisi yang pertama tadi. Nah, kita katakan ini nggak benar definisi ini. Tapi yang seharusnya aku katakan adalah apa? Wudhu itu adalah gerakan-gerakan yang ada sifat tertentu yang dikhususkan. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya kamu mencuci anggota wudhu tadi itu tanpa diurutkan, lam yakun wudhu wudhu'an syar'iyyan. Ini nggak dikatakan wudhu syar'i. Antum wudhu misalkan apa? Antum awali dengan kaki dulu baru kumur-kumur baru hidung atau semisalnya sah nggak wudhunya? Enggak sah, harus diurutkan. Tauqifi. Naam. Walau kalau seandainya kau berkata, al-wudhu huwa ghusl a'dha' al-arba'ah salatan 'ala sifatin makhsusah. Ada juga yang mengatakan wudhu itu adalah mencuci empat anggota badan tiga kali tiga kali sesuai dengan sifat yang dikhususkan. Fa inna hadza aidan la yasih. Ini juga enggak benar karena enggak ada lafaz urutnya tadi. Yang penting empat anggota badan dicuci tiga-tiga walaupun enggak urut sah katanya. Ini enggak benar. Li'annahu yakhruju minhu ba'dul mahdud karena keluar darinya sebagian yang didefinisikan. Fa innahu yakhruju minhul wudhu, maka dikarenakan keluar darinya apa? Nam wudhu idza kana ghasl a'dha fihi maratan wahidah. Dengan apabila mencucinya cuman sekali saja. Nah, kata kita lewati dengan sekali itu yang wajib gitu loh. Ada pun lebih daripada itu bisa jadi mustahab. Nah, lebih dari itu sampai tiga tapi ya. Kalau lebih dari tiga termasuk israf. Wa ala kulli hal atas berbagai macam keadaan barakallahu fikum fal haddu wat ta'rif maka had itu artinya ta'rif definisi wa al-wasfu al-muhitu bi mausufihi. Ini penting ini perhatikan Bapak ini. Ta'rif definisi itu adalah al-wasfu al-muhit. Nah, barakallahu sifat yang meliputi bi mausufihi dengan yang disifati. Al-mumayyiz lahu an ghairihi, yang bisa membedakan enam sesuatu yang didefinisikan tadi dari yang lainnya. Ya artinya global definisi itu aja, pengertian. Antum tahu pengertian antum? Tahu definisi enggak? Ya itu sudah. Paham ya? Itu sudah definisi. Nama definisi itu apa? Mensifati sifat yang meliputi sesuatu yang disifati dan bisa membedakan antara ini dengan yang lainnya. Paham ya? Seperti definisi ibadah, terkecualikan yang lainnya berarti bukan ibadah misalkan seperti itu. Wa syartuhu syaratnya an yakuna muttaridan munakisan. Syaratnya dia muttarid, yang pasti dan akurat, munakisan, yang bisa menepis. Naam barakallahu fikum. Naam Eh, individu-individunya yang lain kalau mau masuk ke dalam definisi tersebut. Ai la yakhruj syai'un min afradihi anhu. Tidak mengeluarkan sedikit pun dari individu-individu na'am barakallahu fikum dari definisi tersebut. Maksudnya apa? Tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari individu definisi tersebut. Wa la yadkhulu fihi syai'un min ghairi afradihi dan juga tidak bisa masuk sedikit pun na'am barakallahu fikum dari yang selain individu Nah, definisi tersebut intinya globalnya gini aja. Enggak usah bingung, enggak usah individu-individu, langsung ada definisi itu. Nah, artinya adalah pengertian gitu, paham ya? Nah, pengertian itu nanti terbedakan dengan yang lainnya dengan adanya pengertian tersebut. Paham ya? Kalau tanpa ada pengertian, tanpa ada definisi enggak terbedakan. Seperti ibadah dengan apa? Kesyirikan misalkan syirik ada definisi sendiri, ibadah ada definisi tersendiri sehingga dengan definisi itu antum tahu enggak perbedaannya. Nah, itulah definisi. Paham ya? Antum tahu perbedaannya enggak? Nah, itulah pengertian. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu namanya haddun atau ta'rifun. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi alamin.